Tabi ya, bismillah. Kita lanjutkan dulu. Kita masuk dalam pembahasan al-iqra. Al-iqra di sini kata beliau huwa hassul mukhatabi ala amrin mahmudin liyaf'alahu wa yashmalu salasata umurin. Al-igra itu adalah hasul mukhatab yaitu memberikan dorongan kepada orang yang diajak berbicara mukhatab kalau kita sebut domir mukhatab misalkan orang yang diajak berbicara ala amrin atas sebuah perkara mahmudin yang sifatnya itu terpuji. Sifatnya itu bagus atau sifatnya itu baik. Liyaf alahu agar orang tersebut mau mengerjakannya. Itu namanya igro. Igro itu memberikan dorongan atau memberikan tanbih kepada orang yang diajak berbicara kita berikan dorongan kepada dia atau kita berikan tanbih peringatan kepada dia tentang sebuah perkara. Yang sebuah perkara ini mahmudin, yang sifat perkara itu terpuji, perkara yang bagus, perkara yang disukai. Tujuannya kenapa kita memberikan dorongan atau kita berikan tanbih kepada orang itu? Liyaf'alahu agar dia mau mengerjakan perbuatan tersebut. ya agar dia mau mengerjakan sebuah perkara tersebut. Di sini di kitab kita ini kurang jelas. Kalau dalam kitab Mausu'a milik beliau juga, beliau memberikan penjelasan bi ayyataqaddama ismun mansubun bi fi'lin mahdzufin an tariqil igra wa targhib wa tashwik. Cara membuatnya sekarang. Ya cara membuat igro itu bagaimana? Al igro itu bagaimana? Dengan mendahulukan sebuah isim yang dibaca nasob, yang dinasobkan. Ya, dengan mendahulukan sebuah isim yang dinasobkan. Ada isimnya dinasobkan. Bifi'lin mahzufin. Dengan amil fi'il yang mahzuf fiil yang dibuang. Ini cara membuat al-igro ya. Al-igro itu cara membuatnya adalah mendahulukan sebuah isim yang dalam keadaan nasob. Ya, harokatnya dengan harokat nasob. Entah dengan fathah atau pengganti fathah nanti. Amilnya dengan perantara amil yang mahzuf. Fi'il, amil fi'il yang mahzuf. Amilnya nanti adalah sebuah fi'il yang mahzuf, yang dibuang. Jadi isim itu secara asalnya kan kalau jatuh di awal jumlah kan dibaca rofa. Kalau ini dibaca nasob, kenapa bisa dibaca nasob? Karena ada sebuah fi'il yang ditakdirkan di situ, ada sebuah fi'il yang dibuang. dan fiil yang ditakdirkan ya ditulis ya dan fiil yang ditakdirkan itu mencocoki konteks dari sebuah kalam yunasabu atau yunasibu al makom mencocoki sebuah makom jadi fiil yang ditakdirkan itu mencocoki dari sebuah kalam Maksudnya apa yang kalian inginkan di situ, maka fiil itulah juga yang ditakdirkan. Contohnya, contoh fiil yang ditakdirkan ya. Ilzam. Ya. Ilzam. Terus if'al. Dan selain daripada itu. Ini contohnya saja. Contohnya itu ilzam dan if'al dan selain daripada yang demikian itu. Jadi itu namanya al-igro. Al-igro itu adalah memberikan sebuah dorongan kepada seseorang untuk sebuah perkara yang dicintai, perkara yang bagus, perkara yang dipuji, agar orang yang kita ajak bicara itu, yang kita dorong tersebut, yang kita anjurkan sebuah perkara tersebut, liyaf alahu agar dia mau melakukan perbuatan itu. Jadi orangnya misalkan suka bohong, kita katakan asidqa asidqa. Ya bunayya misalkan, wahai anakku. Ya. Asidqa asidqa. Ya, jujurlah, jujurlah wahai anakku gitu. Bersifat jujurlah engkau, lakukanlah sebuah kejujuran. Caranya bagaimana tadi? Seperti mendahulukan sebuah isim Tegar. Mendahulukan sebuah isim yang dibaca nasab bifi'lin mahzufin pada sebuah fi'il yang dibaca nasab Cara membuatnya perhatikan tadi mendahulukan isim yang dibaca nasab dengan perantara fiil yang mahzuf. Amilnya nanti adalah fiil mahzuf, fiil yang dibuang. Fiil yang ditakdirkan di situ. Adapun bagaimana cara mentakdirkan fiilnya itu sesuai dengan konteks kalam. Apa yang diinginkan di situ, maka kita carikan fiil-fiil yang bisa mencocoki sebuah kalam. Seperti tadi ilzam dan if'al. Ya, ilzam dan if'al. Seperti kita ambil contoh kalau di mana buku kita ini? Al-mudzakarata al-mudzakarata. Ya, di sini ini namanya al-igra. Ya, al-muzakarata, al-muzakarata. Misalkan kita punya anak yang malas belajar. Paham ya? Malas bermuzakaroh. Malas mengulang-ulang pelajarannya. Maka kita katakan kepada anak kita, Al-muzakarota, Al-muzakarota. Wahai anakku, ulang-ulangilah pelajaranmu. Di situ nanti kita takdirkan gini. Ya. if al-muzakarota. Kerjakanlah atau lakukanlah pengulangan belajar, pelajaran. Di situ takdirnya seperti itu. Jadi al-muzakarota ini nanti sebagai maf'ul bihnya yang dibaca nasab. Adapun al-muzakarota yang kedua itu namanya taukid lafzi. Karena dengan bentuk mengulang-ulang lafadznya. Ya. Jadi kalau misalkan al muzakarata al muzakarata i'rabnya nanti al muzakarata maf'ulun bi atau ismun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih li'annahu ismul mufradi maf'ulun bihi bi fi'lin mahzufin dengan fi'il yang mahzuf. Apanya yang bilang? Irobnya sama saja irobnya ini dengan irob yang biasa. Dia dibaca nasab dengan fiil yang mahzuf. Fiil yang dibuang. Takdirnya nanti tinggal dilihat. Entah ilzam, entah uh, if'al, entah yang lain. Yang penting bisa mencocoki konteks dari sebuah kalam yang kita inginkan. Ya, mencocoki konteks dari sebuah kalam yang diinginkan. Semalam kan kita bahas tentang pembahasan maf'ulun bi. Nah, sekarang ini kita ingin membahas sebuah uslub, sebuah susunan kalam yang dia nanti menyebutkan maf'ulun bi tapi dengan fiil yang wajib dibuang, fiil yang mahzuf. Paham? Dengan menggunakan fiil yang mahzuf. Nah, perkara ini nanti dalam susunan bahasa Arabnya dinamakan dengan al igro Yaitu ada sebuah perkara yang perkara ini berbentuk kebaikan atau perkara ini berbentuk sesuatu yang dipuji. Kita menginginkan perkara tersebut dilakukan oleh orang yang kita ajak berbicara. Entah anak kita, entah suami kita, entah saudari kita, entah siapapun. Yang penting kita ajak dia berbicara. Kita ingin agar perkara tersebut dia mengerjakannya. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan uslub al-igro. Dan ingat ya, sesuatu tersebut harus sesuatu yang baik, sesuatu yang terpuji. Bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang tercela, bukan sesuatu yang haram. Bukan itu uslubnya. Ini hanya bisa digunakan sebuah uslub pada perkara yang sifatnya itu terpuji kalau dikerjakan. Jadi kalau misalkan ada seseorang mengatakan kamu mencurilah, mencurilah, itu nggak bisa. Ya, karena perbuatan mencuri ini bukan perbuatan yang terpuji. Dia harus perbuatan yang terpuji. Nah, seperti tadi dikatakan kalau misalkan kita ambil contoh asidqo asidqo. Ya. Berbuat jujurlah sungguh kamu berbuat jujurlah. Misalkan dia lihat anaknya kadang bohong, Terkadang dia ajak ngomong kok ngomongnya selalu salah-salah dengan apa yang terjadi secara nyatanya. Maka dia mengatakan asidqa asidqa. Ya. Wahai anakku, berbuat jujurlah engkau. Ya, bersifat jujurlah, sungguh-sungguh bersifat jujurlah engkau. Dan itu nanti dalam penterjemah apa menterjemahkannya, kita terjemahkan dengan makna taukid. Karena Kata yang kedua seperti al-muzakarota, al-muzakarota, al-muzakarota yang kedua ini itu sebagai taukid laf lafzi sehingga kalau dalam makna berarti ada bentuk penekanan. Sungguh bermuzakarolah engkau. Ya, sungguh engkau bermuzakaroh, bermuzakarolah. Maksudnya apa? Mengulang-ulangilah pelajaranmu. Paham? Fiilnya mahzuf wujuban. Fiilnya dibuang. Takdirnya apa nanti? Misalkan ada yang bertanya takdirnya apa? Takdirnya nanti tinggal kita tebak-tebak atau kita taksi apa? Kita tentukan sendiri. Yang penting perkara yang kita tentukan itu mencocoki konteks kalimat yang kita ucapkan. Yang penting itu. Sesuatu yang kita ucapkan tersebut, yang kita takdirkan fiilnya tersebut mencocoki maf'ulun bih yang kita sebutkan dengan bentuk igro tadi. Entah dengan ilzam, entah dengan if'al, entah dengan yang lainnya. Dan fiilnya nanti selalu berbentuk fiil amr ya. Fiilnya itu nanti selalu berbentuk fiil fiil amr. Sekarang kita buat seperti ini lagi. Al jannata Al jannata ilallah. Ini sebagai maf'ulun bi sebagai taukid. kita buat contoh. Al-jannata al-jannata ilallah. Di sini nanti takdirnya adalah utlubu atau utlub al-jannata al-jannata ilallah. Mintalah engkau surga kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi takdirkan misalkan satu orang yang kita aja berbicara berarti utlubul jannata al jannata ilallah. Sungguh mintalah engkau surga kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, al jannata yang pertama itu sebagai maf'ulun bi dari fiil yang mahzuf. Ya, dari fiil yang mahzuf. Takdirnya nanti utlub. Adapun al-jannata yang kedua itu sebagai taukid lafzi karena mengulang lafadznya, sama lafadznya. Satu lafadz lafadz sama, makna pun sama ya. Itu taukid lafzi. Adapun nanti ilallah itu jar dan majrurnya. Al-jannata yang pertama sebagai mafulun mafulun bihnya. Inilah uslubnya. Mendahulukan isim nasab ya dengan fiil amilnya berbentuk fiil yang mahzuf. Paham? Ah, fiilnya bagaimana penentuannya? Disesuaikan dengan konteks kalam, yang mana yang mencocoki. Kemudian setelah itu ingat, isim yang pertama datang ini harus dalam keadaan nasab dan fungsinya nanti ingat juga fungsinya itu sebagai bentuk dorongan kepada seseorang agar melakukan sebuah perkara tersebut karena perkara itu adalah perkara yang dipuji. Itu ingat fungsinya dulu. Ingat kegunaannya. Seperti kita katakan Al-Qur'ana Al-Qur'ana. Ya. Al-Qur'an Al-Qur'an. Berarti kalau takdirnya apa di situ? Iqra Al-Qur'ana. Sungguh engkau bacalah Al-Qur'an. Nah, kita datangkan dengan gaya al-iqra'nya Al-Qur'ana Al-Qur'ana. Di situ tinggal kita takdirkan saja berarti Iqra. Ya. Iqra al-Qur'ana. Sungguh engkau bacalah Al-Qur'an. Dan membaca Al-Qur'an itu adalah perkara yang baik, perkara yang terpuji. Al-Qur'ana yang pertama sebagai maf'ulun bi, Al-Qur'ana yang kedua sebagai taukid lafzi. Mana amilnya? Amilnya adalah fi'il mahzuf. Dan seringnya itu fi'ilnya adalah fi'il amr. Ya, Tergantung kalau misalkan yang kalian aja berbicara satu orang, maka nanti takdir fiilnya satu orang laki-laki. ikro. Tapi kalau misalkan kalian memerintahkan itu, misalkan kalian punya anak laki-laki tiga, laki-laki di rumah itu ada tiga, kalian ingin perintahkan mereka semua untuk membaca Al-Quran, maka kalian mengatakan Al-Qur'ana Al-Qur'ana takdirnya nanti apa? Ikra'u Al-Qur'ana. Tinggal dilihat berapa yang kalian inginkan orangnya untuk mentakdirkan jenis fiil fiilnya. Kemudian sangat sekarang lihat. Wa yashmalu salasata umurin. Dan pembahasan masalah Igro ini ada tiga poin di dalamnya. Ada tiga mencakup tiga perkara. Yang pertama namanya al-mugri wa huwal mutakallim allazi yakumu bi igra'i ghairihi. Ada al-mugri. Al-mugri itu adalah orang yang berbicara. Yang yakumu bi igra'i ghairihi. Dia memerintahkan seseorang untuk melakukan perkara yang lain, untuk igro' kepada perkara yang lain. Jadi kalau al-mugri huwal mutakallimu, dia adalah orang yang berbicara yang mengarahkan sebuah dorongan kepada orang lain. Itu al-mugri. Jadi misalkan anak berkata kepada anak-anak di masjid kan, Datang anak-anak di masjid main, tidak mau menghafal Al-Quran. Anak mengatakan, Al-Qur'ana, Al-Qur'ana. Berarti kalau anak-anaknya banyak, laki-lakinya banyak, berarti takdirnya adalah Ikra'u Al-Qur'ana. Sungguh-sungguh kalian bacalah Al-Qur'an. Berarti anak ini yang mengucapkan perkataan tadi, Ikro tadi, anak namanya Mugri, Al-Mugri. Hafum? Orang yang berbicara terhadap sebuah perkara yang berbentuk dorongan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, yang kedua al mugro yaitu orang wahuwal mukhatabu, orang yang diajak berbicara. Allazi yuwajjahu ilaihi al-igra'u. Yang perkara igra' ini diarahkan kepada dirinya. Ya. Jadi misalkan anak berkata kepada anak-anak itu, Al-Qur'ana, Al-Qur'ana, Berarti takdirnya adalah al-ikra'u al-Qur'ana, berarti anak-anak tersebut yang anak aja berbicara itu mereka adalah al-mugra. Ya, anak-anak tersebut adalah al-mugra. Yang saya ajak berbicara itu adalah al-mugra. Kemudian yang ketiga, al mugrobihi bihi. Wa huwa syai'u al-mahmudu allazi yugtara bihi. Ya, wa huwa syai'u al-mahmudu allazi yugtara bihi. Oh, allazi yugra bihi. Al-mughra bihi itu adalah sesuatu yang terpuji yang diigrokan dengannya. Jadi misalkan anak katakan Al-Qur'ana, Al-Qur'ana, Berarti Al-Quran di sini sebagai mugrok bihinya. Paham? Sesuatu yang dipuji, yang digun, diigrokkan dengannya. Yang dikasih dorongan dengannya untuk dikerjakan. Jadi tiga poin ini itu harus ada. Paham? ada al-mugri, orang yang berbicara tentang sebuah perkataan tadi. Seperti al-jannata, al-jannata. Berarti kalau anak mengatakan al-jannata, al-jannata, berarti anak ini adalah al nya Kemudian ada al-mugro, orang yang diajak berbicara. Yaitu fi'il yang mahzuf tadi ya. Orang yang diajak berbicara itu nanti adalah fi'il yang mahzufnya. Paham? Jadi kalau misalkan situ anak katakan Ikro al-Qur'ana berarti yang orang yang Anda berbicara itu, aja berbicara itu adalah satu orang laki-laki. Laki-laki, dia namanya Mugro. Dia namanya Al-Mugro. Atau misalkan Anda perintahkan untuk Al-Qur'ana, Al-Qur'ana. Tapi yang Anda inginkan anak-anak laki-laki di masjid ini kan banyak. Berarti Anda takdir fiilnya adalah Ikro'u. Berarti Ikro'u ini adalah Al-Mugro-nya. Takdirnya Antum. Mufum? Kemudian al mugrobihi itu sesuatu yang dipuji, yang diigrokkan dengannya. Berarti seperti al-Qur'ana, al-muzakara, kemudian al-jannata, kemudian as-sidqa. Itu semuanya adalah al mugrobihinya Nah, tiga perkara ini semuanya itu harus ada. Ya, tiga perkara ini semuanya itu harus harus ada. Seperti contoh, mislu qaulil abi li ibni, seperti seorang perkataan seorang ayah kepada anaknya al-mudzakara al-mudzakara. Ya, al-mudzakara maf'ulun bi li fi'lin mahdzufin takdiruhu ilzam. Ya, takdirnya adalah ilzam. Atau yang kedua al-mudzakara yang kedua taukidun lafdhiyun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Fal mugri huwal abu. Yang mugrinya adalah bapaknya. Karena dia yang mengucapkan perkataan al-muzakaro. Al-mugroknya, al-mukhotobnya, yaitu al-ibnunya, anaknya. Berarti kalau ilzam, ilzam di situ berarti adalah al-mugroknya. Karena dia yang diajak berbicara. berbicara. Kemudian, wal muzakaratu hiyal mugrobihi. Hiyal mugrobihi. Dan muzakaro, muzakaro di sini, itu adalah mugro bihinya. Ya, dia adalah mugro bihinya. Kemudian suwarul ismi al mugrobihi Bentuk-bentuk isim yang al mugrobihi Yang diigrokan dengannya. Berarti isim yang isimnya nasabnya ya. Ada yang pertama namanya al-mukarror. Yang diulang-ulang. Paham? Berarti al-mukarror caranya adalah dengan pengulangan. Lafatnya terulang. Ya, jadi lafat maf'ulun bihnya itu diulang dengan tau taukidnya seperti as-sabra as Ini namanya mukarror atau tikror. Ya. as kan maf'ulun bih. Dia juga sebagai mugro bihinya kan. Ah, tapi dia diulang dengan as yang kedua sebagai taukid atau ah, kitnya. Ah, ini masuk dalam jenis al mukarror atau at-takrir yaitu mugro bihi tapi dengan bentuk pengulangan lah lafaz. Yang kedua al-ma'tufu dengan cara mengatofkan. Seperti as-sabra wal imana. Ya, seperti mungkin takdirnya sini if'al as-sabra. Lakukanlah perkara kesabaran wal imana dan perkara keima keimanan. Di sini tidak bermakna taukid lagi ya. Karena al imana di sini bukan sebagai taukid lafzi tapi sebagai atofnya. Ya. Harful atfinya adalah waw, atofnya adalah al iman, maktufnya adalah as sobro. Paham? Jadi dalam menerjemahnya nanti tidak boleh kita menggunakan makna tau taukid karena di sini tidak ada lafaz taukid. Yang ketiga, al-mufrodu dengan bentuk mufrod. Bukan berbentuk pengulangan, bukan berbentuk maktuf, tapi ya mufrod satu saja, sendiri saja dia. Seperti as-sabro innahu khuluqul anbiya. Berarti kalau kita takdirkan di sini, ilzam atau if'al as-sabro. Lakukanlah perbuatan kesabaran. Innahu sesungguhnya kesabaran itu khulukul anbiya adalah akhlaknya para nabi. Ya, sesungguhnya kesabaran tersebut adalah akhlak dari para nabi. Paham? Ini bentuk mugroknya. Mugrok bihinya. Ada mugrok bihi yang bentuknya itu pengulangan lafad. Ada mugrok bihi yang berbentuk maktuf, Ada mugrok bihi yang berbentuk mufrad dan masing-masing semuanya boleh digunakan. Ingat ya, kalian harus pahami penggunaan igro ini. Igro itu hanya menggunakan sebuah perkara yang sifatnya dipuji atau dicintai atau disukai, perkara yang baik. Jadi kalau kalian mengatakan al-kaziba, al-kaziba, berdustalah, berdustalah, itu nggak boleh jadi igro. Karena berdusta itu bukan perkara yang terpuji. Paham ini? Atau al-qatla, al-qatla, membunuhlah, bunuhlah. Itu juga enggak boleh. Ya, karena perbuatan pembunuhan itu bukan perkara yang terpuji. Jadi perkaranya harus perkara yang terpuji. Nah, itu nanti dilihat susunannya adalah igro yang isim yang pertama itu sebagai maf'ulun bi. Kalau ada yang bertanya, mana amil lafzinya? Amil lafzinya fiil yang mahzuf. Takdirnya apa? Ya disesuaikan dengan konteks kalamnya. Apa yang cocok. Berapa takdir fiilnya, eh, takdir domirnya apa? Tergantung berapa orang yang kalian ingin ajak berbicara. Kalau yang kalian inginkan hanya satu orang misalkan, berarti pakai fiil amar yang takdirnya anta. Kalau yang kalian inginkan di situ dua orang, berarti pakai fi'il amr yang takdirnya antuma. Kalau yang kalian perintahkan, kalian ajak berbicara adalah banyak laki-laki, berarti pakai fi'il amr yang takdirnya antum. Itu, itu fungsinya. Dan uslub ini dalam ilmu bahasa Arab memang ada. Jangan kaget nanti misalkan terutama dalam sisi muhadasah, sisi percakapan gitu. Misalkan ada seseorang yang datang kepada kita, dia mengatakan, asli sidqa asli Loh, kok tiba-tiba nasab ini omonganmu? Kalau isim kan harusnya kalau jatuh di awal kalam harusnya rofa sebagai mubtada. Kenapa kok tiba-tiba dia ma'rifat nah nasab? Ya, berarti di sini dia menggunakan uslub al-igra. Yaitu apa? Kamu itu diperintahkan untuk berbuat jujur. Jadi boleh dia mengatakan gini ya asidqa asidqa atau asidqa wal iman atau asidqa was shalah ya berbuat jujurlah engkau dan kerjakanlah salat misalkan ya ilzam asobro wal iman selalulah engkau bersifat jujur dan selalulah engkau mengerjakan salat itu misalkan seperti kalau takdirnya ilzam. Atau nanti dia hanya mengatakan as-sidqa fa innahu khuluqul anbiya. Ya. Bersikap jujurlah karena sesungguhnya jujur itu adalah akhlaknya para nabi. Ya. Ingat ya, kalau mau mentakdirkan fiilnya itu ditakdirkan menggunakan fiil amr dan fiil amr tersebut diambil dari fiil yang mutaaddi bukan fiil yang lazim diambil dari fiil yang mutaaddi agar kata yang igro yang pertama ini mugro bihi yang kita ucapkan ini itu boleh menjadi mafulun mafulun bi karena kalau nanti ditakdirkan dari fiil yang lazim yang tidak membutuhkan mafulun bi bagaimana nanti mugro bihinya bisa menjadi mafulun mafulun bi Tapi ya kalau difahami, anak cukupkan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa tubuh.